radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr muttafaqun alaihi wa lit-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Qala Allah Azza wa Jalla ahabbu ibadi ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Dari Sahal Ibni Sa'ad radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda senantiasa manusia bi khairin la yazalun nasu bi khair senantiasa manusia dalam kebaikan ma'ajjalu al-fitr selama mereka menyegerakan al-fitr yakni berbuka. Hadis ini dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah azza wa jalla berfirman yakni hadithul qudsi ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra hamba-hambaku yang paling tercinta di sisiku kata Allah taala adalah ajaluhum fitrah yaitu yang selalu lebih menyegerakan al-fitr yakni berbuka berkata syarih rahimahullah al-mufradat kosakata hadis ini yang pertama Sahal ibni Sa'ad abul abbas هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي السعيدي radhiyallahu taala anhu yuqalu kana ismuhu haznan fasammahu nabi sallallahu alaihi wasallam sahla lahu wa li abihi suhbatun wa tuwfiya sanata 88 wa qila ba'daha wa qad jawaza mia radhiyallahu taala anhu Nama beliau adalah kunya beliau Sahal bin Sa'ad Abdul Abbas namanya Sahal ibni Sa'ad Ibni Malik, Ibni Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Ada yang mengatakan bahwa namanya pada awalnya adalah Haznan. Haznan yakni orang yang bersedih. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Sahlan. Sahal. Lahu wali abihi sohbah. Beliau dan juga ayahnya adalah Sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, beliau diwafatkan pada tahun 88 Hijriyah. Ada yang mengatakan setelahnya dia mencapai umur melewati 100 tahun radhiyallahu taala anhu. yani Sahal bin Sa'ad as sairi radhiyallahu taala anhu wa an anhuma. Naam, yakni kepada beliau dan kepada ayahnya. An-nasu ay al-muslimun. Yang dimaksud manusia senantiasa dalam kebaikan adalah kaum muslimun. Ma'ajjalu al-fitr ay ma tasar ma tasar'u ilaihi aqiba ghurubi syamsi mubasharatan fi Ramadan. Yakni selama mereka menyegerakan berbuka maksudnya adalah akibat guru syams, yaitu setelah terbenamnya matahari langsung di bulan Ramadan, yakni tidak menunda setelah bulatan matahari telah hilang, Kors asyams enam Yakni tidak boleh sementara terbenam masih ada yang terlihat dari bulatannya untuk berbuka. Ya. Yang dimaksud menyegerakan berbuka adalah setelah bulatan matahari hilang dan tidak lagi menundanya. Ajaluhum ay asra'uhum. Yang paling menyegerakan di antara mereka adalah yang paling asra, yang paling cepat dalam menyegerakan berbuka. Nah, al-bahath kedua pembahasan hadis ini adalah berkata Syarih rahimahullah hadzal hadithu mithlu akhar min amthilati yusril asyariatil islamiyati wa samahatiha wa bughdiha litanattu alladhi awqa al-yahud wan nasara fi tahrifid din walidhalika asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anna fi ta'jilil fitr mukhalafatan lil yahud wan nasara hadis ini adalah seperti hadis yang lainnya pula yang merupakan percontohan-percontohan dari mudahnya syariat Islam dan kedermawanannya dan sebaliknya kebencian syariat terhadap orang yang berdalam-dalam yang menjatuhkan Yahudi dan Nasara di dalam tahrif ad-din, dalam merubah agama mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada ta'jil al-fitr bahwa menyegerakan berbuka itu adalah mukhalafah lil Yahudi wan Nasara, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Faqad rawa Abu Daud wa Ibn faqad rawa Abu Daud wa Ibn Majah bi sanadin sahihin min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjalan nasu al-fitr anna al-yahuda wan-nasara yuakhirun telah diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahumullah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda senantiasa agama ini zahiran nampak dan menang ma'ajalan nasu al-fitr selama manusianya yakni kaum muslimun menyegerakan al-fitr yakni berbuka karena Yahudi dan Nasara mengakhirkannya wa qad syabahahum ba'du ahli al-bid'ah fasaru la yuftiruna fi ramadan hatta tashtabika an-nujumu wa sara ta'khirul fitr syi'aran lahum dan sungguh sebagian ahlul bid'ah telah menyerupai Yahudi dan Nasara yakni mereka tidak menyegerakan berbuka di Ramadan hingga an-nujum tashtabik hingga muncul ya bintang-bintang di langit wasara ta'khirul fitr syiarul lahum menjadilah mengakhirkan berbuka itu adalah syiar bagi Yahudi dan An-Nasara kemudian setelah itu diikuti oleh kaum muslimun dari kalangan ahlul bidah ahlul ahwa yang mengikuti mereka al-yahud wan nasara dalam mengakhirkan berbuka maka sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyegerakannya wa qad muslim min hadis Abi Atiyah rahimahullahu taala qala dakhaltu ana wa masruq ala Aisyah radhiyallahu taala anha fakulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akhar yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah qalat ayyuhuma yu'ajjilu al-fitr wa yu'ajjilu as-salah Kulna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qalat hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sungguh diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Abu Atiyah rahimahullah beliau berkata aku pernah masuk kepada Masruk kepada Aisyah aku dan Masruk nah, yakni Abu Atiyah dan Masruk datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha fakulna lalu kami berkata ya ummal mukminin wahai ibunya kaum mukminin ada dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-shalah dan yang keduanya adalah mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ayyuhuma yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah?" Yang mana di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-shalah atau mengakhirkannya? Kulna maka kami berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qalat maka Aisyah radhiyallahu taala taala anha menjawab, "Hakadza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yakni menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-shalah. Yakni di awal waktunya. Naam, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, afdalus shalah fi awali waktiha. Sebaik-baik salat adalah di awal waktunya. Maka demikian pula dalam iftar menyegerakan berbuka di awal waktunya, tidak mengakhirkannya atau menundanya. Wal akhir Abu Musa kama rawa Muslim min hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala dan sahabat yang lain juga yang mengatakan atau yang menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala Beliau berkata, <clears throat> "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan falamma ghabatis syams qala ya fulan inzil fajdah lana qala ya Rasulullah inna alayka naharan qala inzil fajdah lana qala fanazala fajadaha fa'atahu bihi fashariba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala bi yadihi idza ghabatis syamsu min hahuna Wajah ja'al lailu huna faqad aftara as saim. diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu beliau berkata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar perjalanan fi syahri Ramadan dalam bulan Ramadan falamma ghabatis syams ketika matahari telah hilang terbenam. <clears throat> Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya fulan, wahai fulan, inzil, turunlah, fajdah lana." Fajdah bermakna siapkanlah makanan untuk kami. Qala ya Rasulullah, maka orang itu menjawab, yakni sahabat menjawab radhiyallahu taala anhu, Inna alaika naharon ya Rasulullah, sesungguhnya atasmu siang. Nah, yakni maksudnya masih belum berbuka, masih belum tenggelam matahari, masih siang. Qala inzil fajdah laha, fajdah lana. Kedua kalinya Rasulullah memerintahkannya turun dan persiapkan makanan. Qala panazala, maka sahabat berkata dia turun Nah, yakni rawi mengatakan sahabat itu turun, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu kemudian mempersiapkan makanan dan mendatangkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Nabi minum ya dari makanan tersebut atau minuman tersebut thumma qala biyadihi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tangannya yakni mengisyaratkannya idza ghabatis syams apabila matahari telah terbenam min hahuna dari sini. Waja'al lail dan datang malam dari sana. Nah Ini tergantung arahnya, ya. Terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Kalau kita di Indonesia terbenam apa? di ke arah barat. Ya. Uh, afwan, na'am. al afwan minkum. Semua ya. Matahari terbenam ke arah barat, terbit dari arah timur. Nah, Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya apabila matahari terbenam ke arah sini, maksudnya ke arah barat, ya, dan datang malam dari arah sana, fakada aftar as dan malam telah datang dari arah timur, maka sungguh as berbuka. Nah, di sini menunjukkan bahwa di antara ciri ya berbukanya kaum muslimun dari puasa Ramadan itu ditandai dengan uh, mulai menggelapnya ya arah timur lawan daripada uh, arah terbenamnya matahari. Nah, demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan sahabat untuk berbuka padahal ya uh, sahabah menyatakan masih siang ya masih nampak siang nah tetapi Rasulullah SAW telah memerintahkannya untuk menyiapkan makanan dalam arti ya untuk menyegerakan berbuka jika ya matahari sudah terbenam ditandai dengan menggelapnya arah lawannya maka berarti waktu berbuka telah masuk. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan wa makna jadah ay khaltus sawiq bil ma. Ya, yakni adonan ya gandum atau makanan yang semisalnya kurma diaduk dengan dicampur dengan air dan digerakkannya hingga yastawiya ya hingga kemudian menjadi apa lunak bercampur nam dengan adonan tersebut itu makna al jadah fajdah lana kemudian yang ketiga dari faidah hadis ini berkata al muallif al syari rahimahullah yang pertama istihbabu ta'jil al fitr li shaim disunnahkannya menyegerakan berbuka bagi orang yang berpuasa yang kedua karo karo hatu tanatul dibencinya berdalam-dalam dalam agama. Nah, maksudnya di sini orang yang tidak mau berbuka sampai dia memastikan ya bahwa bulatan matahari itu sudah terbenam. Nah, sehingga manusia sudah berbuka dia masih ya menunggu sendirian. Nah, maka ini tidak dibenarkan dalam agama dan masuk dalam makna tanattu ya yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati kalian dari berdalam-dalam dalam agama karena yang membinasakan Yahudi dan Nasoro adalah at din adalah berdalam-dalam memberat-beratkan diri dalam agama. Nah, demikian barakallahu fikum uh, faidah dari hadis ini. Kemudian kita tambahkan dari faidah yang lain dari terdapat dalam hadis ini pula adalah seperti yang telah kita singgung. Nah, atau hadis yang lainnya dari riwayat yang dinukilkan oleh Syarih bahwasanya di antara tanda berbuka adalah dengan menggelapnya ya eh, langit atau arah yang berlawanan dengan terbenamnya matahari. Nah, yaitu di arah timur. Nah, artinya kalau di arah timur sudah mulai menggelap, ya menunjukkan bahwa matahari sudah hilang, ya sudah hilang atau sudah tenggelam kors atau bulatannya. Kemudian barakallahu fikum uh, hadis yang kesembilan yang berikutnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah SAW tasaharu fa inna fis sahuri barakah muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Nabi saw bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat barokah dalam Bukhari Muslim Nah, jadi hadis ini lawan ya dari hadis yang kedelapan atau pasangannya terkait dengan berbuka dan bersahur. Nah, kalau berbuka menyegerakannya, kalau bersahur mengakhirkannya. Nah, itu merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa sahur itu beda dengan berbuka. Ya, kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Nah, dan sahur itu terdapat padanya barokah ya sebagaimana pula dalam berbuka ya terdapat di dalamnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya pada makanan yang kita makan untuk sahur dan juga pada makanan yang kita pakai untuk beriftar. <clears throat> Tapi barakallahu fikum, kita lanjutkan syarahnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya karena kalian ada ujian. Nah, jadi kita tetap apa melanjutkan majelis taklim kita tidak terhalangi dengan ujian, ya. Karena kalian punya banyak waktu di selain subuh ini ya yang waktunya juga dibuang-buang ya tidak merojaah dengan baik jadi tidak menjadi alasan ujian itu kita tinggalkan majelis insyaallah ya tetap kita bermajelis apalagi puasa Ramadan sudah dekat nah kita mengambil faidah-faidah ya untuk persiapan memasuki bulan Ramadan nah seperti itu barakallahu fikum uh, Allahu alam bisawab saya ingin mengkhususkan ya tambih buat antum semua para santri nah untuk senantiasa bersemangat ya dalam ilmu dan amal nah jangan ilmu saja kemudian amal dilalaikan ya jadi ini kita belajar untuk diamalkan bukan untuk sekedar uh, pengetahuan saja ya tapi untuk kita amalkan barakallahu fikum karena ilmu itu adalah wasilah al amal huwal ghayah ya ilmu itu perantara saja adapun yang menjadi tujuan utama adalah amal ya yang memasukkan kita ke dalam surga adalah melalui amalan-amalan kita bima kuntum ta'malun ta udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta masuklah ke dalam surga karena sebab amalan-amalan kalian kata Allah Subhanahu wa taala Nah, makanya uh, orang yang mengumpulkan ilmu sekedar dikumpulkan tidak beramal ya, ini Yahudi. Yahudi seperti ini. Nah, maka kita disuruh menyelisih Yahudi. Karena mereka ya punya pengetahuan tapi tidak beramal. Maka kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang kita sudah tahu dari ilmu yang kita dapatkan. Ya, jangan sengaja meninggalkannya. Salat-salat sunnah ya, termasuk nanti puasa, sunnah-sunnahnya berpuasa, semua kita amalkan. Nah, sehingga dengan itu diberkahi Allah taala. Ya, jangan subhanallah saya lihat antum mondok ini yang sudah terjadi. Setahun, dua tahun, tiga tahun keluar dari pondok habis. Ya, nol. Nol, tidak berbekas sama sekali. Amalannya hancur. Keluar ada yang pakai levis, isbal, semua dilakukan, rambut, modelnya dan sebagainya. Itu saya melihat sendiri. Nah, nah ini muskilah problem. Berarti kan ilmu tidak bermanfaat, tidak meresap ke dalam kolbu ilmu itu. Padahal sudah balik. Sudah balik, sudah umur dewasa. Balik itu sudah dewasa ya. Walaupun belum sampai 17 tahun, tapi sudah bermimpi. Sudah balik dengan empat tanda yang sudah kita ulang-ulangi. Mimpi, tumbuhnya bulu kemaluan, umur 17 tahun. Tiga ya? Enam. barakalafikum Kalau wanita haid. Ya itu, sudah balik. Sudah balik itu kalau meninggal, dia mer, dia sudah menuntut ilmu, lalu dia tidak ada niat untuk mengamalkannya, sekedar mengumpulkan ilmu. Ya, maka ancamannya berat ya duluan masuk neraka dulu paling dahsyat siksaannya kenapa karena dia sengaja ya dia sudah tahu ilmunya di, di pondok setahun dua tahun berapa taklim yang dia dengarkan nah jadi seperti ini ilmu ya berapa ilmu yang antum dapatkan antum catat yang sudah balik kalaupun yang belum balik itu tetap tujuannya untuk supaya nanti kalau balik sudah semangat beramal. Ya. Nah, Jangan bermain-main. Barakallahu fikum. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan mudah terpengaruh. Pas pulang liburan, ya ini sudah dekat lagi liburan. Ya, kadang-kadang ada yang di di pikirannya itu bukan mondok, memang terpaksa. Dia inginkan libur cepat. Pulang sudah ada di bayangannya. Saya akan pegang HP ku, acara ini, acara ini, itu dan ini. Sudah ada memo dalam kepalanya. Nah, musibah. Nah, itu yang menyebabkan ya uh, kasihan. Nah, kasihan dirimu sendiri, kasihan orang tuamu, kasihan guru-gurumu yang mengajar. Ya, pastinya sia-sia dia mengajar. Dia korbankan waktu, tenaganya, pikirannya. Ternyata yang diajari ya cuman seperti ini orangnya yang yang sudah ditahu. Kalau dia pulang hancur amalannya. Tidak ada istiqomah. Ya kan kasihan. Rugi semuanya. Ya, walaupun dalam hal ini kami yang mengajar, para guru, kami mendapatkan pahala dengan mengajarkan ilmu itu. Ya, kami doakan kalian. Namun dari sisi uh, apa? Dari sisi waktu yang dia luangkan, ya, tidak bermanfaat untuk kalian ya tidak memberi asar pengaruh sehingga minimal kerugiannya adalah mengecewakan ya guru-guru kalian nah tapi dari sisi pahala di sisi Allah insya Allah ya sudah dapatkan pahala nah barakallahu fikum ini yang saya tekankan ya karena saya melihat uh, apa tahun demi tahun setiap kita bertemu mantan-mantan santri yang keluar, tidak ada yang beres amalannya. Hancur semua. Nah, ini zaman ya. Padahal sudah balik ya. Sudah balik, sudah mau umur menikah. Nah, itu juga mungkin wallahu alam perlu kalian tahu. Orang tua memasukkanmu bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wallahu alam. Itu mungkin firasat anak. Orang tua memasukkan kalian bukan untuk ibadah, tapi untuk kemudahan aktivitas duniawiyahnya. Makanya hasilnya juga seperti itu. Bukan untuk beribadah kepada Allah. Bahwa ini untuk akhiratnya. Tapi itu itu dari saya, firasat saya, mudah-mudahan tidak benar. Ya sebagian, masya Allah, benar-benar dia masukkan anaknya untuk ibadah. Ya, untuk beribadah. Dia merasa cukup saya di dunia bergelut, cukup anakku, cukup saya, anakku jangan. Saya masukkan dia di pesantren untuk dia bertakwa kepada Allah. Bagus niatnya, sebagian. Nah, ya, tapi mungkin di antara sebab yang lainnya adalah zaman ya kondisi yang manusianya yang jauh dari ilmu, lingkungan yang jelek di sekitar kita, untuk pulang lingkungannya semua jelek. Tetangga, teman-teman, tidak ada yang baik. Jadi kita terwarnai dengan itu. Ya, maka selalu diingatkan. Ya istiqomah. Kalau perlu tidak usah pulang. Ya, kalau sudah antum tahu antum pulang liburan bikin rusak, tidak usah pulang, tinggal di pondok saja. Ya, buat kesepakatan dengan orang tua. Kita tinggal di pondok masa sendiri. Minta biaya saja. Itu masukan saya. Ya, tinggal di pondok saja. Kalau antum sadar sendiri, tidak perlu ada miami yang jaga, tidak perlu dijaga. Tidak perlu piket. Karena orangnya sudah sadar sendiri, maunya sendiri tinggal di pondok. Dalam rangka menyelamatkan dirinya. Berarti tidak perlu ada yang jaga. Karena niatnya sudah sudah bagus niatnya, sudah benar tekadnya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab sebagai tambih bersemangatlah antum semua dalam ilmu dan amal supaya ya guru-gurumu juga ami-ami itu semangat karena melihat antum yang semangat.